Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Naam. Sekarang kita masih berada pada pembahasan masalah Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Naam. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, fal hasil maka kesimpulannya, annalladzi la yatakallam la yasluhu lirububiyyah wal ilahiyah. Perhatikan baik-baik itu ya. Bagian bawah itu halaman 69. 6. Bahwasanya zat yang tidak bisa bicara tidak layak untuk dijadikan rububiyah dan tidak juga dijadikan ilahiyah. Maksudnya apa? Keberhakan rububiyah itu enggak layak. Dan ilahiyah mau disembah pun juga enggak layak kalau tidak bisa bicara. Li'annahu naqisun karena kurang Kaifa ya'mur wa kaifa yanha? Bagaimana melarang dan memerintahkan? Tidak bisa bicara. Orang kalau tidak bisa bicara bagaimana? Orang kurang enggak? Kurang. Paham ya? Nah, bagaimana merintahkan, bagaimana melarang? Wa kaifa yudabbiru wa huwa la yatakallam? Bagaimana dia bisa mengatur padahal dia tidak berbicara? Hadza ta'jizun lillahi azza wajal. Yang seperti ini merupakan bentuk nah barakallahu fikum, na'am eh, Allah subhanahu bentuk apa bentuk menganggap Allah Subhanahu wa taala itu lemah dan tidak mampu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Padahal Allah taala mampu terhadap segala sesuatu. Mampu Allah Subhanahu wa taala. nah wallahu jalla wa ala yaqul, perhatikan baik-baik ini. Padahal Allah taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Katakanlah, kalau seandainya lautan itu dijadikan tinta-tintanya, perhatikan baik-baik. Lautan dijadikan tinta kemudian untuk apa? Untuk mencatat kalam Allah Subhanahu wa taala, la nafidal bahru. nisanya lautan tadi habis semuanya. Enggak cukup. Paham ya? Kalau seandainya air lautan itu dijadikan tinta, taruhlah jadikan tinta untuk mencatat ucapan Allah taala, habis semua air lautan tadi itu. Nah, kapan habisnya? qabla an tanfada kalimat rabbi. Sebelum ucapan Allah habis. Paham ya? Berarti menunjukkan Allah Taala itu zat yang maha barakallahu fikum. Hatta lautan pun kalau jadikan tintanya, itu pun apa tidak bisa mencatat semua ucapan Allah Taala. Nah, berikutnya. Wa yaqul walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah masyaallah. Kalau seandainya di muka bumi ini pohon-pohon itu dijadikan pena, paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya pena untuk mencatat itu dan lautannya dibentangkan walaupun apa? tujuh lautan, dibentangkan tujuh lautan untuk mencatat ucapan Allah taala niscaya apa? manafidat kalimatullah. Tidak akan habis ucapan Allah taala. Tujuh lautan bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya mukjizat yang sangat besar, bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Naam. Fa kalimatullah allati ya'muru biha wa yanha wa yudabbir daiman wa abadan. Maka kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala memerintahkan dengannya dan melarang serta mengatur terus-menerus selama-lamanya ada. La tuhsa wa la hal biharu wa dunya. Tidak bisa dihitung, tidak bisa apa? Nah, lautan-lautan dan pena-pena dunia tidak bisa menulisnya. Paham ya? Karena sangat luasnya tadi itu barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wal jahmiyatu yaqulun kalamullah makhluk ini Jahmiyah lagi ini. Jahmiyah mengatakan ucapan Allah taala itu makhluk. Jahmiyah nisbahkan kepada siapa? Jahm Sofwan mengambil ilmunya dari siapa? Apa? Anton? Ja'ad Dirham. Ja'ad Dirham mengambil ilmunya dari siapa? Siapa? Zaman sam'an. Dan campur-campur. Dari siapa? Masih kurang. Dari siapa? Silsilah seperti ini sudah kita lewati ya. Taruh bagian paling belakang. Buka ketemu langsung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dari siapa? Bayan bin Sam'an. Bayan bersamaan mengambil ilmu pemikiran tadi itu dari siapa? Nam Talut ibn Uhtilabid ibn al-Aqsam al-Yahudi. Ingat-ingat itu ya. Nanti kalau belum tertatat, ditatat. ditatat, dihafalkan. Sudah tertatat belum punya antum? Nah, belum kan? Dicatat nanti ya, dicatat. Barakallahu fikum qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Paham ya? diikat barakallahu fikum dengan tulisan. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum dicatat maksudnya itu ya, dicatat. Paham ya? Dicatat dihafal. Fa hadza fihi wasfullah bil ajz. Maka ini di dalam ucapan ini terkandung mensifati Allah taala dengan lemah. Allah taala lemah. Wa annahu la yatakallamu la ya'mur wa la yanha. Bahwasanya Allah taala tidak bicara, tidak memerintahkan, tidak melarang. Wa fihi aidan anna hadzal qur'ana laisa kalamullah. Di dalam ucapan ini juga terkandung bahwasannya Al-Quran itu bukan ucapan Allah Ta'ala. Terus ucapan siapa? Al-Quran kan kok dikatakan ucapan manusia itu nggak mungkin. Antum lihat bayangkan dalam surat An-Nisa sangat rapi, tersusun rapi sekali. Ya, bisa dikatakan hampir semuanya dari awal dan akhir, bisa hampir semuanya apa? Mansub-mansub semuanya itu bayangkan itu. Nah, maksudnya apa? Sangat rapi sekali gitu loh. Paham ya? Kemudian susunannya Masya Allah. al al Karim. Naam kok bisa dikatakan bukan ucapan Allah Taala. Naam. al Qur'an huwal asul awal. Padahal Al-Qur'an itu adalah sumber yang pertama, min usulil adillah, dari sumber-sumber dalil, fa kana laisa kalamullah fa kaifa yustadallu bihi? Kalau seandainya Al-Qur'an bukan kalamullah, bagaimana dijadikan dalil dengannya? Padahal Al-Qur'an itu sumber yang pertama. Karena sumber agama kita ini dari apa saja antum? Akhbar apa? sumber agama Islam ini apa saja sumbernya? Al-Qur'an terus Al-Qur'an, sunnah terus ijma' terus kias yang sahih. Empat. Nah, Al-Qur'an ini sumber yang pertama. Nah, kalau sumber yang pertama sudah dikatakan ucapan manusia, bagaimana jadikan dalil? Manusia itu masih bisa berubah-ubah. Paham ya? Masih bisa apa? Berubah-ubah manusia. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau Al-Qur'an was sunnah tidak bisa. Nah, barakallahu fikum. Insya Allah taala yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa taala masih menyebutkan tentang nah barakallahu fikum eh, pemikiran Jahmiyah dan juga teman-temannya dan juga enam kelompok-kelompok sesat yang mereka berusaha, berusaha untuk apa? Untuk eh, nah barakallahu fikum enam membikin apa membikin enam kekacauan dengan pemikiran-pemikiran sesat yang ada pada diri mereka. Nasallahu alaihi wasallam afiyah fid wal akhirah. rabbil alamin.